Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan guru kita Buya Yahya. Ada hal yang perlu kami sampaikan, kami tanyakan dan kami mohon penjelasan dari Yang Mulia membaca terjemah risalah Muawana karangan Syekh Abdullah bin Alawi al hadad pada halaman 154 dikatakan dalam terjemah Indonesianya barang siapa yang mendapatkan ridho kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu aku maka aku ridho kepadanya dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang aku ridhoi maka aku murka padanya mohon penjelasan tentang hadis ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, kalau ada di kitab dicek di kitabnya langsung nasnya karena tidak ada aturan kalau kita durhaka kepada orang eh, kalau kita mencari ridho orang tua dengan berbuat salah kepada Allah haram tidak diperkenankan itu biasanya mungkin ada kalimat sebelumnya yang harus dijelaskan nggak ada kita berbakti kepada orang tua dengan melanggar Allah tidak diperkenankan bahkan tidak ada kepatuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan. Mungkin itu ada terjemahan yang anu atau perlu dicek kembali dari nas yang sesungguhnya tidak diperkenankan sudah. Kita terlepas dari nas yang ditulis oleh Imam Haddad rahimahullah taala, mungkin yang menerjemahkan salah atau bagaimana? Karena apa? Ridho Allah di dalam ridho orang tua ini adalah himbauan agar kita biasa senantiasa alan salam marhaban rahibikum sayyidul habib masyaallah لا لا انا مكمل الاجابه بعدين طيب اسمعكم حضره السلام عليكم beliau adalah Sayyidul Habib Said bin Muhammad Hasan Al-Husaini beliau adalah tinggal di Jeddah biarpun beliau tinggal di lingkungan seperti itu akan tapi manhajnya adalah tetap dengan manhaj kakek moyang beliau kakek moyang beliau dengan akidah yang Allah ridai akidah al-sunnati wal jamaati dan beliau putra dari seorang qadhi juga waktu itu di di sana dan beliau sekarang datang ke Indonesia dan subhanallah ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan beliau di Indonesia tujuan untuk mencari kebaikan. Untuk mencari kebaikan mohon didoakan. Beliau akan membuka bermacam-macam upaya usaha bagaimana bisa membantu sesama datang ke sini untuk mencari kebaikan dan sekaligus ingin membagi-bagi kebaikan juga. Beliau adalah ditempatkan oleh Allah di dalam dunia usaha, tapi beliau adalah termasuk pengusaha yang soleh, yang baik karena dari lidahnya keluar pikir betul. Tidak jauh karena beliau adalah termasuk daripada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berpegang dengan akhlak akhlak ajdad biarpun berdagang dalam usia bisnis dunia tapi tetap berdagang tentang tidak jauh bahkan bagaimana seorang seorang pengusaha tapi masih dikir sholat lima waktu menjaga mata menjaga masya Allah nah, ini unik ini dan beliau adalah bukan kelas-kelas biasa tapi kelas kelas dunia kan tapi beliau masya Allah kita lihat sampai ada cerita ingin mengerjakan semua dengan tangan beliau sendiri Akhirnya dalam keadaan seperti itu beliau pun masih kalau tadi kita berbicara tentang kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau menerapkan juga dalam kehidupan beliau sendiri. Beliau adalah orang yang sangat cukup dan sangat-sangat cukup akan tadi dengan seperti tadi yang kita baca kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika semoga melihat apa yang dikerjakan di Indonesia dan semoga bermanfaat untuk umat Islam semuanya dan juga umat Indonesia wabil khusus jamaah ini majelis al-bahjah dan pesantren-pesantren bisa berkembang dengan para pejuang-pejuang. Beliau adalah uh, datang ke sini untuk silaturahim, selalu mendoakan mendoakan kita semuanya. Akan tapi sebelumnya kita lanjutkan jawaban tadi. Jadi kalau itu dari Imam Haddad rahimahullah taala perlu dicek lagi nasnya seperti apa. Sebab jelas dalam asyariat kita tidak boleh kita berbuat baik kepada orang tua dengan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar kalau kita durhaka kepada orang menyakiti orang tua, maka itu adalah menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rinciannya adalah panjang. Di antaranya misalnya, kalau ada orang menyakiti orang tua. Menyakiti orang tua, ya. Baik dengan lidahnya, apakah dengan pekerjaannya, menjadikan Allah murka. Sehingga berharga kepada orang tua bab khusus. Dan itu Imam Haddad ingin menyebutkan begitu pentingnya orang tua akan tapi jika ada orang melanggar Allah untuk berbakti kepada orang tua tidak tidak dibenarkan bagaimana untuk menyenangkan orang tua dengan tidak sholat misalnya dengan melakukan keharaman tidak ada itu semuanya tidak ada itu adalah syariat. Kalaupun ada itu adalah perlu dicek kembali. Mungkin ada kalimat sebelumnya yang di, ditulis Imam Haddad rahimahullah. Baik yang belum dipegangi adalah tidak boleh melakukan keharaman untuk menyenangkan orang tua, untuk mencari ridho Allah, orang-orang tua. Akan tapi yang ada adalah mencari ridho Allah dengan tanpa melanggar Allah Subhanahu wa taala. Itu saja.